Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Amma ba'd. Dan sekarang kita masuk pada poin yang selanjutnya yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita masuk pada poin yang ke-68. Beliau hafizahullah taala katakan Al-Wahhab, yaitu Al-Wahhab termasuk dari nama-nama Allah. Dan ini perlu untuk kita ingatkan dengan orang-orang yang sering mengolok-olok para pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan sebagai Wahabi. Ini perlu mereka hati-hati. Karena Wahab ini nama Allah. Kemudian kalau mereka mengolok-olok orang lain yang melaksanakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan sebagai Wahabi, berarti penisbatan hinya kemana? Ya dikhawatirkan dia tanpa dia sadari mengolok-olok Allah. Karena Allah memiliki nama Al-Wahhab. Sementara yang mereka maksudkan Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi Padahal namanya Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Kenapa tidak dikatakan Muhammadi? Ya, seharusnya kan Muhammadi namanya Muhammad ya. Tapi dikatakan Wahab. Padahal Al-Wahab nama Allah. Al-Wahab nama Allah. Dan ya, yang maha memberi, yang maha memberi. Dari satu kesalahan mereka menyebutkan pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Wahabiyun yang mereka maksudkan padahal Wahabi Wahabi yaitu yang mereka maksudkan Muhammad bin Abdul Wahab al-Imam al-Mujaddid yang memperbaharui kerajaan Saudi Arabia yang sampai sekarang alhamdulillah dakwah tauhid masih ada dan negara yang memperjuangkan Islam sampai sekarang tidak kita ketahui seperti Saudi. Saudi memperjuangkan terus tauhid bagaimana cita-cita para pemimpinnya akan meneruskan seperti awal didirikannya kerajaan atau negara tersebut. Ada orang-orang pun menyebutkan negara ya di sana. Tanpa mereka memahami bahasanya Al-Wahhab yang dimaksud di sini nama Allah. Dan disebutkan nama bapaknya Abdul Wahhab. Jadi Al-Wahhab. Kemudian mereka mengolok-olok orang dengan nama Al-Wahhab. Dikatakan dengan Wahabi dan sebagainya. Ini perkataan-perkataan yang tidak sepat, sepantasnya untuk dilontarkan kepada ahli sunnah dengan perkataan seperti itu. Dan bahkan mereka tidak membedakan orang yang hidup di zaman sebelum beliau, sebelum zaman Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, mereka juga katakan Wahabi. Siapa Wahabi kata mereka? Wahabi Imam Ahmad itu Wahabi kata mereka. Syekhul Islam Ibn Taimiyah Wahabi kata mereka. Padahal ini generasi yang dulu. Sudah zaman sebelumnya. Dan di sini disebutkan Al-Wahhab yaitu yang maha memberi, maha memberi karunia. Qala ta'ala am indahum khazainu rahmati rabbika al-aziz al-wahhab. Apakah di sisi mereka perbendaharaan rahmat dari Rabbmu? Yaitu Rabb kamu al-aziz al-wahhab. Ya, Rabb, Rabbmu yang namanya adalah al-aziz dan al-wahhab. Ini terdapat penetapan bahwasanya al-wahhab termasuk dari nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang poin selanjutnya Al-Qahiru Al-Qahiru Yang maha kuasa Yang berkuasa Qala ta'ala wa huwa al-qahiru fawqa ibadi Dan dia adalah al-qahiru Yang berkuasa Fawqa ibadi Di atas hamba-hambanya Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas hamba-hambanya. Di atas segala-galanya. Ini dalil yang menunjukkan Allah itu di atas langit, di atas makhluk-makhluknya. Berbeda dengan orang-orang yang berpemikiran dengan pemikiran sufiin apa yang semisalnya menganggap Allah itu di mana-mana. Ketika ditanya, "Aina Allah? Di mana Allah?" Dia katakan Allah di mana-mana. Ini kesalahan. Sampai dikatakan kalau gitu di kotoran di WC juga ada. Jawabannya di mana-mana Allah ada. Malaikat kata berarti sama kotoran juga ada. Di mana-mana Allah tidak berani dia menyatakan iya. Juga di mana-mana. Nah, ditanya mana kamu nyatakan Allah ada di mana-mana. Iya, ada. Berarti diselokan di kotoran situ ada juga. Di mana-mana kata dia. Tidak mengiyakan hal itu. Padahal telah kita jelaskan bahwasannya Allah di atas makhluknya akan tetapi ilmunya menyertai manusia. Ada di mana-mana ilmunya, mengetahui di mana saja tersembunyi, diketahui oleh Allah dengan ilmunya. Jadi tidak mengharuskan Allah itu ada di situ dengan ilmunya cukup menyertai manusia, menyertai hamba-hambanya. Dan keberadaan Allah di sini jelas fauqa'ibadihi di atas hamba-hambanya. Hamba-hambanya, baik para malaikatnya Allah ataupun makhluk semuanya Allah di atasnya. Dan telah kita sebutkan tadi yang mulai tersebar bersama anak-anak mereka bergaul dengan anak-anak orang Nasara ketika ditanya mana Allah itu mereka jawabannya di, di dalam surga Allah di mana di surga kata mereka ini jawaban yang salah ini jawaban orang-orang Nasara di mana Allah kakek kami di surga bapak kami Allah Allah di dalam surga katanya ini yang mereka akui seperti itu. Padahal bukan seperti itu. Allah itu di atas surga bahkan di atas makhluk semuanya. Allah berada di paling atasnya. Dan disebut dan telah kita sebutkan Ar-Rahman wa 'alal 'arsyistawa. Allah di atas arsnya beristiwa. Arsy itu makhluk yang tertinggi. Ciptaannya Allah Subhanahu wa taala yang yang tertinggi. Jadi kalau dikatakan Allah ada di di di surga, itu tidaklah dibenarkan. Allah di atas di atas surga dan di atas makhluk-makhluk ciptaannya. Kemudian yang selanjutnya al wafar yang Maha Pengampun atau memberi ampun. Qala ta'ala Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma Al-Azizul Wafar Rabb langit-langit dan bumi dan apa yang diantara keduanya yang dia adalah Al-Aziz, Maha Perkasa, al wafar Maha Pengampun, pemberi ampun. Dan ini penetapan pula bahwasanya Allah adalah Rabb langit-langit dan bumi dan di antara keduanya. Dan juga penetapan nama Allah Ar-Rabb, juga penetapan nama Allah Al-Aziz dan Al-Ghafar. Kemudian At-Tawwab yang maha menerima taubat. Qala ta'ala fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Dan Adam menerima dari Rabbnya kalimat-kalimat fataba alaihi. Lalu Allah juga Allah menerima taubatnya. Innahu huwa tawwabur rahim. Sungguhnya dia adalah tawwab, maha penerima taubat, ar-rahim dan maha penyayang, menyayangi hambanya yang bertobat. Bagaimanapun hambanya melakukan dosa sebesar apapun, menzalimi dirinya yang dahulunya melakukan dosa sangat besar, sangat berat, ketika dia bertobat di harinya seperti kita ini, maka Allah akan menerima taubat kita karena Allah tersifati dengan At-Tawwab Ar-Rahim. Namanya adalah At-Tawwab. Dan kita kalau menginginkan untuk meminta ampun kepada Allah sebagaimana telah kita sebutkan tadi kita sesuaikan dengan menyerunya ya ghafuru ighfirli. seperti itu ya ghafuru ampunilah saya itu keutamaan mengenal nama-nama Allah jadi kita menyerunya sesuai dengan apa yang kita inginkan kita menginginkan harta, kekayaan. Kita katakan, ya wani berikanlah kekayaan kepada aku. seperti ini, kalau Allah, supaya kita diampuni oleh Allah, kita menyeru, ya wafuru ampunilah saya. Maka itu lebih sesuai dengan nama Allah. Lebih dihindarkan. Atau cukup mengingatkan Allahu ampunilah saya ya Allah. Karena Allah, lafad atau nama yang paling besarnya Allahu ini nama Ismul A'zam, ismuhu Al-A'zam, namanya yang paling agung. Dan menyebutkan Ya Allah, sekalian sebutkan Ya Allah, Ya Aku ampuni saya, itu lebih lebih utama. Kemudian sebutkan setelahnya Al-Fattah, yaitu pembuka. Dan yang dia yang dia adalah Maha Maha pembuka kemenangan. Al-Fattah memberi kemenangan dan di sini menerangkan kepada kita tentang nama ini merupakan nama dari nama Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya kita menyeru pula dengan nama ini. Al-Fattah Al-Fattah yaitu yang berkuasa, yang maha membuka kekuasaan dan memberi <coughs> memberi keputusan. Ya Allah maha memberi keputusan, memberikan kekuasaan kepada siapa yang Allah kehendakinya. Al-Fattah memberikan yang maha memberi keputusan memberi kekuasaan dan semisalnya. Qala ta'ala wa al fattahul alim dan dia adalah yang maha memutuskan lagi al-alim memutuskan suatu perkara memberi keputusan atau menjatuhkan suatu hikmah menurunkan hikmahnya di Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat ini sifat yang mulia menyampaikan atau memberikan keputusan kepada hamba-hambanya jika mereka menginginkan untuk diputuskan atau diselesaikan perkara mereka maka hendaknya mereka menyeru dengan menyeru menyebut nama Allah ini Fattah ya Fattahu berilah jalan keluar kepada saya berilah keputusan yang baik untuk saya atau yang semisalnya itu kemudian Ar-Ra'ufu Ar-Ra'uf termasuk pula nama dari nama Allah dan disebutkan di sini dalilnya oleh beliau hafizahullah taala walaula fadlullahi alaikum wa anna wa raufur rahim. Ini dalil yang menerangkan bahasanya ar-rauf termasuk dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya diseru dengannya oleh orang-orang yang menginginkan untuk dirahmati oleh Allah. Karena ar-rauf yang di sini adalah Maha Pengampun, Maha maha pengampun yang Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni hambanya atau penyantun atau menyantuni hamba-hambanya jadi ketika hambanya menginginkan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan supaya Allah menyayanginya maka dia menyeru Allah dengan nama ini ya Allah ya Raufu rahmatilah saya ampunilah saya karuniakanlah saya dengan berbagai macam yang dia inginkan dia menyeru nama-nama seperti ini Allah ta'ala walaulah fadlullahi alaikum dan kalaulah bukan karena keutamaan Allah bagi kalian dan rahmatnya wa annallaha raufur rahim dan sungguhnya Allah adalah rauf penyantun lagi rahim maha pengasih atau penyayang dan disebutkan pada ayat sebelumnya ini kalaulah bukan karena keutamaan Allah kalau bukan keutamaan Allah, bukan pemberian dari Allah, mungkin kita dari dulu sudah binasa, sudah rusak. Mungkin kita dari dulu termasuk orang-orang yang tidak melaksanakan Islam ini. Atau kita menjadi orang yang sesat, atau bahkan kafir. Tapi karena keutamaan Allah yang dia menyantuni kita, menyayangi kita, dia pun memberikan hidayah kepada kita, membimbing kita, hingga kita mengenal Islam seperti ini, mengenal sunnah, mengenal kebaikan, mengikuti kebaikan dan alhamdulillah ini kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan sepatutnya kita mensyukurinya, mensyukurinya sehingga Allah menambahkan dengan kenikmatan hingga tambahan akhirnya adalah melihat wajahnya di dalam jannah. Kemudian disebutkan lagi nama yang selanjutnya An-Nur. An-Nur Qala ta'ala Allah, Allah ta'ala mengatakan dalil tentang An-Nur yaitu maha memberi cahaya atau bercahaya. Allah Subhanahu wa taala memiliki cahaya sebagai penerang-penerang terhadap alam semesta. Dengan petunjuknya, dengan bimbingannya menerangi alam semesta. Jadi Allah di sini disifati atau dinamai dirinya dengan An-Nur dan juga memiliki sifat yang dia penerang menerangi langit-langit dan bumi memberi petunjuk kepada makhluk-makhluknya, kepada al-bariyah yaitu makhluknya dari kalangan manusia dan maupun dari kalangan jin. Allahu nurus samawati wal ardi. Allah adalah nur, yaitu cahaya bagi langit-langit dan bumi. Di sini terdapat penetapan bahasanya An-Nur termasuk nama Allah. Jadi ketika seseorang menginginkan menamai anaknya dengan Abdun Nur, itu benar. Ya, boleh juga seorang menamai anaknya Nur. Boleh. Boleh menamainya dengan nama Nur. Nur. Karena ini bukan pemutlakan kepada Allah saja. Pensifatan Nur atau yang semisalnya itu bukan hanya untuk Allah saja. Akan tetapi bagi Allah itu yang lebih sempurna, lebih sempurna dari segala-galanya. Menerangi seluruhnya. Adapun manusia dinamai dengan nur, misalnya ada yang namai anaknya dengan Nurjannah, Nurdin, dan yang semisalnya. Banyak nama-nama seperti ini adalah nama-nama yang boleh. Akan tetapi lebih aula, lebih utamanya mencari nama yang biasa terdapat di kalangan para sahabat atau nama nama para nabi dan yang semisalnya itu lebih utama lebih utama daripada menggunakan nama-nama seperti ini. Tapi bukan berarti tidak boleh, boleh, boleh menggunakan. Cuma kita mau berbicara tentang yang lebih utamanya. Jadi boleh saja nama seperti ini. Kemudian beliau sebutkan lagi tentang selanjutnya yaitu al muqit al muqit termasuk dari nama nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan yaitu yang maha kuasa. al muqit yang maha kuasa. Menguasai atas segala-galanya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini Wakan Allah ala kulli syai'in muqita dan keberadaannya Allah atas segala sesuatu itu muqita berkuasa. Jadi Allah menguasai langit dan bumi, menguasai segala-galanya. Kemudian al-wasi' yang maha luas, luas karunianya, luas segala segala apa yang Allah miliki padanya. Ilmunya luas yang tidak seorang pun, tidak satu makhluk pun yang setara dengannya, yang berkaitan dengan keluasannya. Jadi Al-Wasi' nama dari nama Allah dan juga tersifati Allah itu yang maha luas segala-galanya yang ada padanya. Dan disebutkan dalilnya di sini qala Allah taala berkata Allah taala wallahu wasi'un alim dan Allah adalah wasi'un al-wasi' yang maha luas lagi al-alim yang maha alim maha mengetahui atas segala segalanya. Kemudian al-warith al-warith yang maha mewarisi Al-Waris termasuk dari nama-nama Allah dan juga tersifati dengan sifat ini. Qala ta'ala wa al warithun dan kamilah yang mewariskannya. Mewariskannya. Ini penetapan bahwasanya al-waris termasuk dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan pada dirinya. Berdasarkan ayat yang kita sebutkan tadi. Kemudian yang berkaitan dengan al-waris ini yaitu maha mewariskan, maha memberikan, memberikan apa yang ada padanya diberikan kepada hamba-hambanya, diberikan kepada makhluk-makhluknya. Kemudian al-wa setelahnya al-a'la yang maha tertinggi, yang paling tertinggi. Allah Ta'ala sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbih bertasbihlah dengan nama Rabbmu al-a'la. Jadi nama Rabbmu, Rabb nama Allah sendiri Ar-Rabb mana telah kita sebutkan. Kemudian Al-A'la nama Allah juga. Jadi bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu Al-A'la yang maha tinggi. Yang maha tinggi. Kalau seseorang menginginkan supaya dia tinggi kedudukannya berdoa kepada Allah ya Allah ya A'la tinggikanlah kedudukanku tinggikanlah martabatku di dunia dan di akhirat berdoa seperti itu disesuaikan dengan nama dan sifat Allah SWT telah kita sebutkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu Al-Muhit. Al-Muhit yang maha meliputi, mencakupi segala-galanya. Makhluk-makhluk Allah tercakupi, terliputi dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita sebutkan tadi. Allah beratas berada di atas ars, di atas makhluk-makhluknya akan tetapi ilmunya meliputi segala sesuatu. Di mana saja, besar maupun kecil, nampak maupun tersembunyi, terliputi atau tercakupi dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Ketahuilah bahwasanya terhadap segala sesuatu Allah itu adalah muhit, maha meliputi. Itu dengan ilmunya. Kemudian al-allam termasuk juga nama-nama Allah yaitu al-allam Al-Allam yang maha paling mengetahui, yang maha mengetahui. Qala ta'ala, alam ya'lamu anna Allaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa anna Allaha allamul ghuyub. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah itu adalah mengetahui sirrahum yang tersembunyiannya mereka wa najwahum dan yang nampaknya dari mereka wa anna allaha allamul ghuyub bahwasanya Allah itu adalah allamul ghuyub yang paling mengetahui tentang perkara-perkara yang gaib, yang tersembunyi, yang tidak nampak Allah mengetahuinya. Dan ini salah satu nama dari nama-nama Allah yang tersifat pada dirinya. Kemudian nama yang selanjutnya Al-Musta'an. Qala ta'ala wa rabbuna ar-rahmanul musta'an ala ma tasifun. Dan Rabb kami Al rahman Al-Musta'an yang dia Al-Musta'an dimintai pertolongan yang maha memberi pertolongan yang maha dimintai pertolongan adalah Allah Allah saja jadi ketika seorang ingin berdoa mengucapkan Allahumma musta'an ini doa. Hanya Allah lah tempat untuk meminta tolong kepadanya. Rabbuna Rahman Al-Musta'an di sini terdapat tiga nama. Yang pertama ar rab kemudian Ar-Rahman dan kemudian Al-Musta'an. Dan Allah menamai dirinya dan mensifatinya dengan sifat ini dan disebutkan dalam surat Al-Fatihah Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in kepada kepadamulah kami beribadah dan kepada kepadamulah kami meminta pertolongan karena Allah adalah al-musta'an yang dimintai pertolongan padanya. Kemudian al-hadi yang maha memberi petunjuk. Allah Ta'ala wa inna Allah lahadil ladina amanu ila siratil mustaqim. Dan sungguhnya Allah adalah memberi petunjuk kepada orang-orang beriman ke jalan yang lurus. Jadi al-hadi ini boleh juga orang menamai dirinya dengan hadi. Namanya hadi boleh dan ini penamaan Al-Hadi itu nama Allah dan juga sifatnya Allah. Kalau seorang menamai anaknya dengan Hadi ini boleh tanpa ditambah dengan alif Wallam Kalau dia menam, ingin menambahkan dengan alif Wallam maka dia di awalnya ditambah dengan Abdul Abdul Hadi. Kalau Abdul Hadi yang dimaksud Al Hadi di sini Allah. Tapi kalau hanya menyebut namanya Hadi ini adalah tidak masalah dan boleh nama dengan menggunakan hadi nama hadi seseorang namanya hadi boleh kata kalau al hadi kalau dia inginkan al hadi maka ditambahkan dengan sesuatu yang di depannya baik abdu kalau abdu berarti hambanya al hadi yang dimaksud hambanya Allah atau dia menyebutkan nama yang lain seperti seperti Saiful Hadi atau yang semisalnya itu boleh-boleh saja. Kemudian an Nasir yang maha menolong. Qala ta'ala balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Yang maha memberi pertolongan. Bahkan Allah dia adalah maulakum. Yaitu yang menolong kalian. Melindungi kalian. Wa huwa khairun nasirin. Dan dia adalah khairun nasirin. Yang sebaik-baik penolong adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Khallaq yang maha menciptakan Termasuk nama Allah adalah Al-Khallaq. Qala ta'ala. Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Sungguhnya Rabbmu. Dia adalah Al-Khallaq yang maha mencipta. Al-Alim lagi maha mengetahui. Al-Afu. Al-Afu yang maha memaafkan. Maha mengampuni. Qala ta'ala fa inna Allah kana afuwan fadira. Sungguhnya Allah yang beradaannya adalah afuwan maha pemaaf, memberi ampun dan dia adalah fadir maha mampu. Dan ini nama Allah dan sifat Allah ini juga didapati pada manusia. Manusia memiliki sifat seperti ini yang pemaaf. Akan tetapi yang paling pemaaf dan sempurna kepemaafannya, pemberian ampunan adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia memiliki sifat pemaaf tidak seperti yang ada pada Allah. Allah Subhanahu wa taala pemaafnya, sifat maafnya sempurna tidak semisal atau tidak di di, tidak bisa disamakan dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Hakim yang maha bijaksana, yang maha memberi keputusan. Qala ta'ala wattabi' ma yuha ilaika wasbir hatta yahkum Allah wa huwa khairul hakimin. Dan ikutilah apa-apa yang diwahyukan kepadamu dan bersabarlah dan bersabarlah wasbir hatta bersabarlah sampai Allah memutuskan memberi keputusan